بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Yang saya hormati para habaib, para ulama, khususnya Mudirul Ma'had, Ki Al-Hajj Idris Ibn Ki Al-Hajj Abdul Hamid Wakil Gubernur Gus Saifullah yang saya hormati hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala meneruskan apa yang diterangkan oleh Gus Idris saudara-saudara kita ada di Palestina dalam keadaan menderita karena dibolimi oleh orang-orang Israel yang bukan pertama mendolimi tapi mulai semenjak dahulu bahkan para ambia dibolimi, bukan pertama membunuh tapi juga para nabi-nabi Allah juga dibunuh oleh mereka kebengisan daripada Bani Israel itu dicatat oleh sejarah dan juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita semuanya harus benar-benar paham bahwa tidak ada satupun daripada bangsa Yahudi itu yang mau ridho senang kepada kita. Walan tarda al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasara pun tidak akan ridho dengan umat Islam, tapi mereka masih bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Masih mau berdampingan dengan umat Islam. Tapi kalau Yahudi nggak bisa. Jadi Yahudi itu Pak, agamanya khusus orang Israel. Nggak mungkin orang Yahudi ngajak orang Indonesia berubah agama kepada Yahudi. Orang Nasoro ya. Orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Jadi kelasnya orang Indonesia, orang alam semuanya ini selain Israel sama dengan kambing, sama dengan sapi. Anak kambing dibunuh untuk dinikmati, nggak ada dosa. Anaknya umat Islam di brand pun nggak dosa. Mereka nggak merasa, nggak mungkin minta maaf. Karena mereka berkeyakinan bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu adalah akidahnya mereka. Karena itu kita harus berhati-hati. Awas di Indonesia Gusipu sudah banyak loh ya. Mereka sudah masuk. Di antaranya minuman aqua itu milik Israel. Tuku ojo, ojo selain aqua. Jangan beli aqua. Sampai. Karena Danon itu adalah milik mereka. Hati-hati. Jadi kalau bisa ada yang lainnya kenapa harus kita menguntungkan kepada mereka? Luang mereka tidak menghargai kita kok. Mereka tidak menghargai kita. Ini pasuruan oh, no usaha nih orang Israel. Kita harus betul-betul hati-hati ada di sini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah disabdakan oleh Nabi wa yaksurul haraj akan banyak peperangan sebelum kiamat itu. Dan umat Islam ini saling membunuh. Mereka itu kepentingannya bukan untuk agama, tapi kepentingannya adalah untuk riasa, untuk duniawi, untuk kepentingan politik dan duniawi. Dalam satu hadis Nabi menyatakan inilah akhafu an tusyriku ba'di. Aku ini nggak khawatir kamu itu menjadi orang syirik setelah aku mati. Insya Allah umat Islam ini tetap imannya. Walakin akhafu an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan dunia ini akan betul-betul berlimpah untuk kamu semuanya. Watunafisuha kama tanafasuha. Akhirnya mereka kamu bersaing berebut urusan duniawi baik itu berupa materi maupun jabatan sebagaimana umat dahulu. Fatulu ba'dukum riqaba ba'din maka sebagian kamu akan siap memenggal kepala saudaranya sendiri. Sekarang ini. Sekarang ini terjadinya peperangan ini bukan bela agama Allah, Pak yang ada di Suriah itu politik. Mereka saling membunuh, bertakbir, wakbar, war, war, war, tapi politik. Terjadinya peperangan yang ada di Libya juga begitu. Di Mesir juga begitu. Kepentingan politik. Dan sekarang muncul lagi di Yaman juga. Mas Idris sampai tiarap di sana. Dan sekarang muncul baru lagi dan ini ini penting ini memasukkan Gus Ipul. Ada satu aliran Gus Ipul namanya ISIS. Yang pemimpinnya sudah mengaku bahwa pemimpin dunia khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini bahaya Gus. Ini sudah muncul di Indonesia, di Tangerang sudah diresmikan. Di Malang sudah ada. Dan bionya di Pasuruan sudah mulai ada, embrionya sudah ada di Pasuruan. Hati-hati. Ini aliran itu menyatakan semuanya kafir kecuali mereka. Malah mempunyai syahadah ghair kafir. Jadi ada surat peresmian orang ini bukan kafir. Targetnya adalah orang-orang pendukung pemerintah yang tidak patuh sama mereka dan juga guru-guru agama yang tidak mau mengakui mereka ditembak dengan segala cara beberapa minggu yang lalu di Hadramut itu ada Al-Habib Hussein bin Omar Al-Jufri ditembak di rumahnya Gus 20 peluru dengan takbir Allahu Akbar dan sekarang mereka menuduh bahwa itu tukang sihir dan itu akan bisa terjadi di Indonesia karena embrionya sudah ada dan di Pasuruan sudah mulai ada mutakah dan Gusikul ya itu harus harus antisipasi karena targetnya bukan bela agama Gus api koyoi tapi targetnya bukan bela agama tapi dia akan merebut pemerintahan. Mengacu masyarakat. Karena itu kalau sudah itu muncul, maaf Gus, akan terjadi konflik besar. Dan mau tidak mau, ini penting juga sama Gus Idris, perlu kau ngasah pedang dibelai wong-wong pumung turun belai Gus Idris. Bagi mereka halal loh nanti. Bagi mereka itu halal, belai Gus Idris ini, belai saya ini halal. Nah, embrio-embrio ini harus diberantas. Tidak boleh dibiarkan ada. Karena mereka bukan membela agama Allah intinya. Tapi mereka adalah untuk memberantas, menghancurkan umat Islam sendiri. Ini terjadi. Buktinya, buktinya nih bukti. Ini lebih parah dari Wahabi, Lebih parah dari Wahabi ini. Buktinya sekarang, buktinya Israel dibombardir. Di Indonesia luar biasa ya, demonstrasi ya. Di mana-mana. Presiden Indonesia mengutuk menyalurkan dana. Tahu kerungu di Saudi demonstrasi. Mana? Di Indonesia ulama-ulama berusaha mendoakan ada di mana-mana berusaha bagaimana keprihatinannya ulama di Saudi kalau seandainya mengumandangkan jihad melawan Israel dari Mekah, dari Madinah, entek Israel ini. Tapi bagaimana mereka ulama-ulama tadi itu dengan lantang yang mengatakan ziarah kubur syirik, maulid syirik, tapi jihad melawan Israel belum pernah dikumandangkan di Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi. Anda lihat bagaimana ini? Inikah membela agama Allah? Inikah membela agama Allah? Karena itu di Timur Tengah ini sudah akan terjadi peperangan terus begitu sampai jatuhnya kerajaan Saudi baru menang Islam. Dan itu ada dalam riwayat. La Musa hatta takhrujun nar takhrujan nar min ardil Hijaz. Tudhi'u a'naqal Egypt ebel bil Basrah tidak akan terjadi kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar ada di Ardul Hijaz Saudi. Saking gedenya kebakaran itu sampai onta-onta di Basra Irak itu kena uh, sinar api tadi itu. Anda bisa bayangkan. Ah, kalau sudah itu terjadi, barulah akan muncul seorang pemimpin yang menyatukan seluruh umat Islam. Yaitu Al-Mahdi. Al-Imam Mahdi. Kemudian terjadilah peperangan terus hebat bergejolak. Tapi semuanya takluk dengan Imam Mahdi Akhirnya Baitul Maqdis yang sekarang diinjak-injak sama Israel tidak dihargai, Baitul Masjid itu menjadi sentral umat Islam. Paham nih? Setelah itu turun Dajjal. Nah, ini yang kita baca. Dajjal ini manusia. Dajjal ini manusia yang cacat matanya. Bukan satu mata anda, si Motoyono di tengah itu ya. Cacat matanya kainabah. Seperti anggur. Yang satu ini. Dajjal ini Allah kasih kejadian bisa berbuat Dajjal itu hal-hal yang aneh. Ini kayak wong sing suka dolek sakti-saktian banyak tertarik nanti sama Dajjal itu. Sakti yang luar biasa itu Dajjal. Tapi bukan itu adalah untuk kemuliaan. Tapi Dajjal itu adalah sebagai imtihan, ujian bagi orang-orang. Kalau kamu nggak betul-betul beriman kepada Allah, jelas kamu akan mengakui dan patuh dengan Dajjal. Jadi kalau sampean dengan Dajjal ini, butuh roti, tidak perlu e, buat roti. Dari tangannya akan keluar gandum, akan keluar mentega, duit top tokoh David Kafarbit atau Baba Dan itu jadi jadi dibantu sama setan-setan dan iblis-iblis. Nih, kadang-kadang datang kepada Anda, mana kuburan bapakmu? Mana kuburan gurumu? Ustadzmu, kiaimu, panutanmu didatangi eh bangun dari kubur bangun dari kubur tapi itu setan menyerupa dia menyatakan aku disiksa di kubur karena nggak tahu Tuhan ya ini Tuhan kamu ayo mereka betul-betul yakin ya apa kon sing ngomong gurumu ya. tapi itu setan jilmaan tidak ada satupun bumi ini kecuali akan dimasuki sama Dajjal. KB masih pasuruan. Orang-orang beriman melarikan diri, menyelamatkan imannya. Ada yang masuk gua, ada yang masuk hutan belantara, ada yang di atas gunung. Kecuali Mekah dan Madinah, Dajjal nggak bisa masuk. Mekah dan Madinah, Dajjal tidak bebas bisa masuk, saudara. Akhirnya Dajjal menunggu ada di satu tempat namanya Bureb Al-Ahmar. Dekat di kota Madinah. Di, dekat di kota Mekah situ. Kota Mekah dan Madinah digoncang. Hah? Digoncang. Tiga kali. Orang-orang yang beriman tetap dia mempertahankan Dajjal nunggu di luar. Orang-orang yang munafik gak kerasan. Wah kita menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Tahukah orang yang ditangkap Dajjal? gak ada pilihannya kecuali satu di antara dua. Mau beriman dengan Dajjal, dimasukkan surganya Dajjal. Wuh, disediakan perempuan-perempuan yang cantik. Lu itu kok doli, Gus. Hiburan-hiburan yang menarik, tapi kalau memang si orang yang tadi itu dia beriman dengan Dajjal tetap beriman kepada Allah, disiksa, masukkan ke nerakanya Dajjal. Saking sakti ini sungai neraka Dajjal. Tapi neraka Dajjal itu menjanjikan surga Allah. Surganya Dajjal itu akibatnya masuk ke neraka Allah. Allah. Kemudian setelah itu Turun Nabi Isa. Nabi Isa turun. Waktu itu mau sholat subuh. Kaum muslimin saat itu banyak ada di Baitul Maqdis. Di Palestina karena menjadi parkasnya Islam ada di sana nanti. Ketika mau sholat subuh udah komat turun Nabi Isa. Wah, orang menyambut Nabi Isa. Nabi Isa suruh jadi imam. Nabi Isa megang pundaknya Imam Mahdi. Kamu yang jadi imam. Yusiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam wa imamukum minkum. Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi jadi imam saat itu dan Nabi Isa jadi makmum. Ketika keluar daripada Baitul Maqdis, bertemu dengan Dajjal dan 70 ribu bala tentara daripada Yahudi. Ngeliat Nabi Isa, Dajjal itu saktinya langsung teh. Yazubu kama yazubul milih bilma. Meleleh. Artinya tidak punya kekuatan. Sudah nak si Dajjal ini. Tidak perkasa lagi si Dajjal ini. Maka sampai dibunuh oleh Nabi Isa. Mati si Dajjal. Nabi Isa keliling semuanya yukas sirus solib dipecah salib-salib jadi tidak Kristen setelah itu Wayaktulul khinzir dihabiskan babi-babi jadi nggak ada yang khawatir nanti ada daging oplosan tidak ada abon celeng tidak ada Oh, sekarang banyak, kenapa banyak? Karena hukumannya gak berat, Gus. Hubungan hukumannya gak berat. Ketemu orang dinotok metu. Hukum puluh tahun, insya Allah gak ada sing wani ngono. Hukumannya tidak berat sebabnya, Masih nyekoi wong Islam babi, cek tikus, tak ngurus. Kurang adil hukumnya. Baik. Kemudian tidak ada lagi pajak. Kenapa? Terus gak ono mana sing kafir. Nasoro-nasoro ini semuanya masuk Islam. Kenapa? Nabi Isa itu kok. Lama aku juara di salib ini. Pecah salibnya sama Nabi Isa. Masa aku cabut tanto. Tidak mau Nabi Isa. Ini loh Nabi Isa beneran. Tapi tidak membawa syariatnya, tapi mengikuti yang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi alihi wasallam. Baik. Kemudian saat itu saudara Nabi Isa bersama Imam Mahdi dan Muslimin ini dalam keadaan kaya semuanya, suki kami. Tidak ada yang melarang. Sampai orang mengeluarkan zakat itu bingung. tidak ada Tidak ada yang minta. Semuanya siap memberi. Kalau sekarang berebut. Banyak membutuhkan. Tapi nanti tidak ada. Jadi mahal. Sampai kata Rasulullah, Sajidatun khairum minad wa fiha. Saking banyaknya orang yang soleh, sampai kalau ada mengungguli satu rokaat saja, itu dia merasa lebih bangga daripada memiliki dunia seisinya. Masjid pol KB, dikir pol KB, sedekah kepingin tapi gak sih bisa dekai. Saat itu luar biasa. Ah, di saat itu ada ujian yang baru nanti Nih, tapi nggak disebutkan di sini. Ujiannya itu keluar Yakjud, Mamajud. Yakjud, Mamajud. Sekelompok orang, tapi asing. Jumlahnya luar biasa. Padi belum tumbuh, wis dintak ini luwe akeh toko belalang luwe akeh toko ketik perlu air sungai Furat sungai Nil entek kabeh wis gelogok waduh ada di situ sudah habis semuanya dah sampai akhirnya orang-orang ini mereka tadi itu minta tolong kepada Nabi Isa daripada si Ya'jud Ma'jud ini. Akhirnya didoakan karena Nabi Isa Ya'jud Ma'jud. Mati Ya'jud Ma'jud. Lah so sing ngubur tak mula akeh ayo. Karena mati banyak mati mati mati terjadilah penyakit, wabah penyakit yang luar biasa. Datang lagi kepada Nabi Isa. Datang kepada Nabi Isa, untuk mengatasi ajud majud, Allah kirimkan burung-burung sebesar leher unta. Mengambil ajud majud, Allah alam dibuang kemana? Sampai beres semuanya. Kehidupan yang betul-betul luar biasa saat itu. Nah, setelah itu terjadi, saudara, ada hembusan angin yang Allah kirim dari Yaman. Angin ini aneh. Angin ini kalau dihirup sama orang yang beriman mati. Walaupun seberat debu imannya dalam hatinya. Mau sembunyi dalam gua pun angin itu akan mengejar. Jadi membunuh semua orang beriman. Mati, mati, mati, mati, mati, mati. Sampai akhirnya Quran ini hurufnya nggak ada. Tidak ada lagi baca Quran sudah. Ka'bah diangkat oleh Allah. Sampai akhirnya nggak ada di bumi ini yang menyebut nama Allah. La tagumusa hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak ada yang mengucapkan Allah di bumi ini. Kalau sudah begitu, uh, orang luar biasa urusan kerjanya. Mah, Maju dunia ini. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ata amruna lailan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil amsi bumi sudah bergemerlap. Manusia merasa bisa berbuat apapun. Wah, Wow, canggihnya luar biasa. Mutakhirnya luar biasa, teknologinya wah, hebat semuanya sudah. Dikala mereka sudah menikmati dunia dan dunia sudah pada puncaknya udah 100% udah maksimal. Hebat semuanya. Terjadilah kiamat, Saudara. Jadi kiamat itu bukan diawali dengan kiamat Mekah dimik maringono merantak kiamat Indonesia ndak langsung satu kaligus langsung sekaligus Allah idza zuhzilatil ardu zilzalah. bumi ini goncang semuanya wa akhrajatil ardu aqalaha isinya bumi ini keluar semuanya Baik itu mayitnya, baik apa saja. Malah sebagian menyatakan akolah yang paling berat-berat. Karena semakin ke bawah semakin berat lah Ada batu-batuan, di bawahnya batu, ada apa itu sampai emas, di bawahnya emas. Tambah berat, tambah berat. Isinya bumi yang paling bawah keluar semuanya. Allah. Sehingga saat jadi orang terjadi kiamat itu mendadak. Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada di itu. Ada yang lagi nyusui, ada yang lagi hamil. Inna as sa'ati syai'un azim. Yauma tarawna tadhulu kullu furdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamla Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakinna azaballahi Allahi syadid. Goncangan hari kiamat itu dahsyat. Gak tahu berapa apa urusan goncang Sekarang letternya berapa nggak paham itu. <laughs> ya lebih dari itu. Sandunya goncang hari syai'un azim kata Allah. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu itu nggak mungkin kejadian tsunami pasti ndolek anaknya dipeluk anaknya lari ke gunung kejadian goncang anaknya ini dipeluk nggak mungkin akan ditinggalkan tapi nanti di hari kiamat berbeda saking dilihat gempa bumi, kemudian kehancuran yang ada di luar angkasa, hancur semuanya, anaknya diuncal loh. Menyelamatkan diri. Wa kullu dhati hamlin hamla. Orang kalau melahirkan gimana, Pak? Sulit kan? Wah, ngetetnya luar biasa. Kaget tambah dari semetu. Ini indah terjadinya kiamat langsung brol. Wa tabu'u kullu hamlin hamlah. Ini adalah gambaran bagaimana hebatnya kita itu. Wa tarannasa Orang di saat itu seperti orang yang mabuk, sempoyongan. Sempoyongan, jalan tidak ada yang teratur, tidak bisa lurus. Seperti orang mabuk. Gimana orang mabuk berat? Nyetir motor tak be Jalan jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Wataran nasa sukaro. Kamu melihat manusia ini mabuk. Seperti mabuk semuanya. Wa mahum busukaro. Bukan mabuk itu. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi itulah azab Allah yang keras yang Allah janjikan. Setelah itu terjadilah nanti hari kebangkitan. Inilah proses duniawi. Sebenarnya tidak usah kaget kalau Israel membunuh umat Islam. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran kok. Ya mungkin orang Islam jarang mau Quran. Dari dulu para nabi, Nabi Yahya dibelai kok. Dari dulu Nabi Zakaria digeraji sama dia. Nabi Isa itu mau dibunuh. Allah menyelamatkan diangkat, udah dikepung rumahnya. Ini bangsa biadab ini. Yang bela, oh do biadapi. Amerika. Dia memang targetnya adalah umat Islam ini hancur. Karena itu wahai umat Islam bersatulah anda. Cuma ya begitu, memang umat Islam ini Benar yang dikatakan oleh Nabi itu Satu sama lain akan saling membunuh. Bukan membela agama Allah. Tapi itu adalah karena targetnya kepentingan duniawi. Duniawi itu ada dua. Materi atau riasah politik. Itu kepentingannya. Takbir pak takbir. Kok ngejur kuburan? Allah Akbar. Kok berjuang agama. Ngejur kuburan. Allah Akbar begitu memperjuangkan agama. Itu banyak umat Islam yang perlu dibiayai. Banyak umat Islam itu yang masih perutnya kosong. Bagaimana mereka ditampung sama orang-orang non-muslim? Lah wong ini nggak senjata Allah Akbar, kafir kafir kafir, jedar jedar jedar. Itu terjadi saudara di negara Arab dan sekarang incaran Indonesia. Kenapa? Indonesia ini adalah negara Islam yang terkuat di dunia. Penduduknya terbanyak, terbesar di dunia. Target Indonesia ini. Karena itu, Gus harus betul-betul disikapi. Embrio-embrio ini harus betul-betul ditangani, jangan boleh. Gus Ipul harus diperhatikan, Nono Kapolda Jangan nanti akhirnya kalau sudah muncul baru ribut. Lais ono seledakan, kalau ada pembunuhan ulama, baru itu baru ribut. Sekarang harus ditangani. Embrio-embrio itu bereskan supaya aman negara ini. Mudah-mudahan insya Allah berkat khutmul Quran kita semakin sadar, kita semakin luas pikiran kita, kita semakin gede hati bahwa ini adalah lambang kemenangan Islam dan kita tidak boleh tidak bersatu. Cukup wahai orang-orang ahli sunnah jamaah, cukup ojo karena beda partai mari ngono musuhan. Cukup wahai masa oh, eh, eh, ahli sunnah jamaah, jangan karena beda organisasi Anda musuhan. Cukup. Mereka semakin gencar loh untuk ada bersatu Anda. Bersatu Tangani betul. Jaga daerah Anda masing-masing. Jangan sampai terkoyak-koyak dengan orang yang tidak mempunyai tujuan baik itu tapi ingin menghancurkan kekuatan Islam dari dalam mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat dohir maupun batin. Tahun berikutnya insya Allah bisa ketemu kembali ada di majlis yang sama. Fi khair wa afiyah. Amin. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Khatmul Quran besok malam insyaallah di Masjid Hidayah Kebon Sawah. Untuk permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit yaitu Haji Salim dan untuk yang meninggal dunia yaitu Said Abdullah bin Salim As-Segaf. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang sehat Allah jauhkan dari segala penyakit dan mudah-mudahan Eh, yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya Allah ampuni dosanya dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat Allah berikan kekuatan untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah amin Allahumma amin amin Allahumma amin